Siapa yang mencela ulama, maka dia bukan hanya mencela kepribadian seseorang, namun dia pun menjatuhkan ilmu yang dibawa oleh ulama tersebut. Jadi hati-hati, bukan perkara kecil. Mereka para ulama adalah penasihat bagi umat dan para penuntut ilmu sudah sepatutnya untuk tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang besar yang bukan urusannya. Hendaknya mereka sibuk dengan pelajaran-pelajaran yang mereka harus pelajari yaitu tentang urusan akidah urusan tentang dirinya dengan rohnya. Apa yang sudah dia persiapkan? Apa yang akan dia ucapkan di hadapan rohnya ketika dia bertanya tentang umur kalian, tentang nikmat kalian, tentang usia kalian, tentang harta kalian sudah siap menjawab hal tersebut. Sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Ada seorang ulama syafi'i Al-Balqi rahimahullah belajar dengan seorang ulama. Ulama sunnah Qala al-Hatim al-Asam. Berkata kepada Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu sejalan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahimahullah. Tahu arti Asam? Tahu dan arti al-Asam? Sunnun bukmun umyun. Sunnun apa sunnun? sabdani. dan Hmm? Gak bisa dengar. Lo kenapa kalau dikatakan Ulama kalau dikatakan Al-Hadi, Al-Asom, si tuli. Kalau Al-A'mash, Sulaiman bin Mihrad, si rabun. Ada Al-A'raj, si pincang. Nah, ini Al-Asom atau Al-Asom, si tuli. Ini tuli bukan telinga tuli. Namun ada kisah beliau ada seorang akhwat. Akhwat minta fatwa kepada Hatim al-Aqsa. Namun ketika sedang minta fatwa tersebut ternyata apa saja. Akwat ini buah angin. Kentut. <laughs> Kentut dia dapat ain al-Hatim al-Aqsa. Ternyata iman ini nggak menggubris, nggak peduli dengan suara suara angin yang keluar dari akwat tersebut. Pura-pura nggak dengar. Sudah Lanjutkan pertanyaan kamu. Apa pertanyaan kamu? Pura-pura nggak dengar. Akhirnya akhwat ini menyebutkan tentang urusan. Cuman sebagian lisan mereka manusia langsung memberikan lakop. Apa lakopnya? Hati si tuli. Kenapa nggak dengar suara kentut perempuan? Subhanallah. Qad sabahtani muddatan famada ta'allamta. Qala famaniya masaqi. Ini muda-mudi penuntut ilmu harusnya seperti ini. Seorang guru yang baik, seorang ulama tentu bertanya, bagaimana perkembangan kamu nak? Bagaimana hafalanmu, bagaimana pelajaranmu? Guru yang baik bertanya kepada muridnya, kamu sudah duduk di sini lama, di pondok ini bermaji dengan saya. Apa yang kamu dapat daripada ilmu selama kamu duduk dengan saya? Lihat, ilmu sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau namanya saya mendapatkan 8 poin yang sangat berarti bagi saya. Fayaqul. Beliau mengucapkan amal awal atau amal ula yang pertama fa inni nadartu ilal khalqi. Saya menatap banyak manusia secara umum. Fa idza kullu kullu syakhsin lahu mahbubun. Setiap jiwa itu saya pandang pada umumnya manusia, mereka memiliki sesuatu yang paling mereka cintai. wasala ilal qabri faratahu mahbubah. Namun, setelah saya pandang, ternyata ketika hamba ini masuk ke dalam kuburannya, ternyata perkara-perkara yang dia cintai itu berpisah dengan dia. Mobil, rumah, harta, keluarga, ternyata nggak ada satupun yang menemani dirinya. Faja'altum mahbubi hasanati. Kalau mereka kecintaannya perkara-perkara materi, kalau saya tidak wahai syekh. Ketika aku menatap manusia bakal berpisah dengan kecintaannya, maka saya jadikan kecintaan bagiku adalah hasanati. Kebaikan-kebaikan. Amalan-amalan soleh itu yang paling aku cintai. Lidakuna fil qadri ma'i supaya kebaikan itu yang akan menemani saya di dalam kubur saya. Lihat, ini baru mudah-mudi tolabul dalam tolabul ini seperti ini. Hendaknya dia perhatikan tentang urusan akhiratnya. Ketika jasadnya sudah masuk ke dalam yang kuburnya. Ketika rembesan air hujan meresap sampai ke liang kuburnya, ke liang lahatnya membasahi kapannya, menyentuh tubuhnya di dalam kuburnya. Siapa yang bisa menghangatkan? Ketika kuman-kuman yang berada di dalam perutnya mulai merusak isi tubuh. Belum lagi binatang-binatang yang terdapat di dalam kubur, di tanah. Yang siap menyantap tubuh kita. Siapa yang menjaganya? Ketika kegelapan menghantui diri, siapa yang menerangi? Kalau bukan malam, soleh. Ini murid yang cerdas menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Wa adapun yang kedua. Fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wahai Syekh saya mendengarkan atau saya memperhatikan melihat firman Allah Subhanahu wa taala wa nahan nafsa hawa dan mereka manusia yang takut kepada Rabbnya maka mereka akan menahan jiwanya dari hawa nafsunya. tuha tidak ilhawa. Ketika Allah menyebutkan saya sifat orang-orang yang mutakin, orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan jaga hawa nafsunya, tidak akan diumbar, maka saya bersungguh-sungguh untuk menolak hawa nafsu Hatta istaqurtu ala ta'atillahi ta'ala. Sampai saya bisa menguasai hawa nafsu tersebut. Dan tidaklah hawa nafsu tersebut muncul. Dia Bertempat tinggal di dalam hatiku. Kecuali hawa nafsu tersebut. Aku arahkan supaya taat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Perang melawan hawa nafsu. Maka siapa yang bersungguh-sungguh menghilangkan perkara-perkara yang akan melalaikan dari Allah maka Allah akan bantu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berupaya untuk khusyuk dalam salat. Syahwat itu seperti pohon. Semakin besar syahwatnya, semakin besar pohonnya. Rantingnya, dahannya, daunnya terus menjalar. Kalau pohon sudah besar, ini akan memancing memancing burung-burung untuk hinggap ke pohon tersebut. Adem, ayam. Demikian syahwat. Kalau dosa sudah semakin besar pohon syahwat di dalam hati kita, daun ranting merambat di dalam hati kita, maka pikiran pikiran hasrat hasrat keinginan keinginan saya pengen ini saya pengen itu semakin banyak pola pikir di dalam hati lah kalau sholat bagaimana Allahu Akbar yang diingat nota pengeluaran, nota pemasukan. Sami Allahu liman hamidah bagaimana warung saya, rugi atau untung. Pelanggan saya kadang mendapatkan ujian kalau datang pembeli pas waktu ada. Karenanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah Innamal hayatud dunya Mata'ul hurur Hati-hati, cuma tipuan Kehidupan dunia cuma tipuan Ujian ujian bagi kita. Dunia itu tidak apa tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Jangan tertipu dengan dunia. Dan Allah mengancam, وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا akan muncul di akhir zaman kata Allah suatu kaum agak salat meremehkan sholat, Ngintai sholat. Ah, belum belum koma. Kalau salah, subhanallah, jangan tanya. Kalau Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sudah dengar azan, lepas sudah bekerja. Ulama salaf kita kalau sudah kerja mau mukul paku dengan palunya, Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti enggak jadi makhluk. Loh, kalau kita belum belum komat. Sudah obat belum ruku. Sudah ruku belum salam. Sudah salam belum mati kok. Subhanallah, enteng sekali. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala fasofa yaqulu ghayya. Ya. Orang-orang seperti ini yang meremehkan as-salat. Yang kemudian memperburukkan hawa nafsu kelak orang ini akan menjumpai ghayyan penyimpangan. Nauzubillah. Karena ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan remehkan tentang urusan as-salat. Awal yang yuhasabu lil 'abdu as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-salat. In salat salatuhu salah sa'iru amali. Kalau salatnya bagus, baik, amalan-amalan yang baik akan terangkat menjadi amalan yang baik. Seluruh amalannya akan menjadi baik disebabkan salatnya baik. Muamalah dengan Rabbnya. Munajat dialog dengan Rabbnya. Interaksi antara diri dengan dengan Rabbnya. Karena mereka para ulama sampai subhanallah Idza ra'aita rajul kalau kalian lihat seorang melalaikan takbir Ikhra Allah Akbar ngenteni telat terus bukan teladan tapi teladan Fansah yadak cuci tangannya. Jadi dia. Lo kenapa? Muamalah dia dengan Rabbnya buruk, apalagi dengan hamba. Subhanallah salah seperti itu. Ingin kerjasama sama orang seperti itu? Jangan. Lo kenapa? Dia dengan Rabbnya seperti itu keadaannya. Lantas bagaimana dengan makhluknya? Pola, tolak ukur. Baik buruk seseorang, lihat daripada sholatnya. Karena satu-satunya kewajiban. Yang pernah diwajibkan di atas langit cuma satu, sholat saja. Zakat di bumi, birwalidain di bumi, jihad di bumi, tidak ada yang di langit kecuali satu. As-sholat. Tentang sholat. Jadi jangan remeh. Mereka para ulama berupaya bagaimana caranya supaya bisa khusyuk di dalam sholat dengan menghilangkan perkara-perkara sebab-sebab yang akan menghilangkan khusyuk. Perkara-perkara faktor-faktor yang menyebabkan tidak khusyuknya seseorang terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Kalau zahir bisa dengan pemandangan-pemandangan, bisa dengan suara-suara. Pemandangan banyak gambar ini mengganggu sholat. Karena Rasul SAW menganjurkan untuk mendapatkan sop yang pertama. Karena kalau sudah mendapatkan sop yang belakang, belakang, belakang itu tidak aman daripada gambar-gambar, apalagi ada sarung sekarang. Allahu Akbar. Ternyata depannya ada orang menggunakan sarung. Cap, kuda, duduk. Selama suara kami dipikirkan. kan, perasaan gajah duduk. Bukan kuda duduk. Kok ini aja yang kuda duduk? Saya bingung. Allah Akbar. Belum baca fatihah dia. selalu Bukan urusan dia, bukan. Tapi terjalin dengan gambar-gambar. Atau suara-suara musik, anak kecil menangis. Yang kedua adalah batin dan ini lebih berat, yaitu hawa nafsu, hasrat. Ingin ini, ingin itu, belum lagi datang syaitan. Ukur hada, ukur hada. Ingat perkara ini, ingat perkara itu. Sampai lupa bacaan as-salah. Karena perlu di dalam tentang urusan as-salah. Lihat orang ini, subhanallah. Hati al-asab. Beliau menggiring hawa nafsunya supaya diajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana thalithah. Ada pun yang ketiga. Fa in ra'aitu kulla ma'ahu syai'un lahu qimah indahu yahfazuh. Saya memandang setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga pasti dia akan menjaga. Saya memandang setiap orang wahai syekh yang saya pandang setiap orang itu, kalau dia memiliki sesuatu yang berharga, pasti akan dijaganya. subhanahu wa ta'ala. Namun, ketika saya membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 96, "Ma'indakum indakum yanfad wa ma'indallahi indallahi Apa-apa yang ada di tangan kalian yanfad akan sirna, hilang. Wala indallahi baqin, adapun apa yang ada di sisi Allah baqin, dia akan tetap kekal ada. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah. wahai Syekh, setiap aku mendapati ada pada diriku sesuatu yang berharga, dinar, dirham, wajah tuhu ilaihi. Pasti aku akan berikan kepada dia pasti aku akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan arahkan sesuatu yang berharga tersebut ke arah Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Liyabqa li indahu supaya apa yang aku berikan itu tetap bersama saya nanti di akhirat. kiamat. Masya Allah, takwanya luar biasa. Ini baru muda-mudi dalam tolakul ilmi seperti ini. Harusnya dia bersodakoh. Harusnya dia memberikan apa yang bisa diberikan untuk Allah. Dia tidak punya harta, dia punya tenaga, gunakan tenaga yang untuk jalan Allah. Seperti misalnya daurah, acara daurah, jangan remehkan panitia. Lah panitia nggak paling cuma capek doang, jangan mikir capeknya. Man fi sabilillah faqad Siapa yang menyediakan perbekalan peperangan peralatan peperangan. Untuk orang yang berperang, dia tidak berperang. Cuma nyiapin saja. Apa kata Rasul? Takut gaza. Orang itu terhitung perang. Kenapa nggak jadi panitia? Dia nggak punya uang, tapi dia punya waktu. Dia punya tenaga, dia bantu. Ternyata dengan apa yang dia upayakan bisa menghadirkan para tolabatul ilmu. Bisa menghadirkan, menciptakan majelis ilmu. Berapa banyak orang yang hadir maka dia berserikat dengan pahala Karena dia telah membuka pintu kebaikan dengan tenaga, dengan waktu luang. Jangan remehkan. Wa amar rabi'ah. Adapun yang keempat, fa in ra'aytu an-nas yarji'una ila al-mali wal hasabi wa syarafi. Wahai Syekh, pelajaran yang saya bisa ambil dari majelis Anda, saya memandang manusia. Mereka itu selalu berfokus marjaknya tempat kembalinya pola pikirnya pasti harta kedudukan kemuliaan itu pasti yang diburu walaysa bisyai padahal itu tidak ada sesuatu apapun tidak ada apa-apanya di sisi Allah fanadartu bi qaulillahi ta'ala kemudian saya memandang melihat kepada firman Allah Subhanahu inna akramakum indallahi atfakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Itu kemuliaan. Fa'amiltu fit taqwa li'an akuna indahu karima. karena aku beramal dengan takwa. Saya beramal dibangun di atas takwa supaya saya menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kalau umumnya manusia, mulia itu keturunan, Mulia itu jabatan, mulia itu harta. Tambah lagi wanita. Punya istri dua, wah sejati. Subhanallah. Isinya satu, minal khaifin. Fain khiftum ala ta'adilu fawahidatun. Kan demikian. Kalau kalian takut, maka satu saja. Berarti kalian orang yang takut subhanallah meremehkan ya, saudara, Ajari. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim." Cukup seorang dikatakan buruk agamanya, buruk akhlaknya ketika dia meremehkan saudara yang muslim. Kemuliaan itu bukan berbanyak-banyak harta, bukan berbanyak-banyak istri, tapi kemuliaan itu dengan taqwallah. Wa ammal khamisah adapun yang kelima. Fa inni ra'aitu nas yatahasadun. Wa Syekh, saya memandang manusia itu mereka saling dengki, mereka itu saling iri satu dengan yang lain. Fanawartu bi qawlihi ta'ala. Namun saya kembali wahai Syekh merajah kembali membaca kalam Allah Sampai pada firman Allah, "Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum." Kamilah kata Allah yang membagi-bagikan kehidupan bagi mereka, rizkinya, hartanya. Kami membagi-bagikan kata Allah. Fataratul hasad. Ketika saya membaca ayat ini, maka saya tinggalkan hasad. Untuk apa saya hasad? Untuk apa saya dengki, saya iri kalau Allah yang memberikan? Apakah saya hendak iri? Tidak suka dengan sesuatu yang Allah yang memberikan. Ini penyakit yang harus kita tinggalkan. Iri harta, no. Tetangganya ya Allah dapat busuran 6 M. Ember. Wah gelisah oh, kok dia? Kok saya tidak dapat Allah? Bikin usaha bagus sih. Bikin usaha masya Allah maju. Nikah lagi benar. Kok dia bisa nikah lagi saya sehat dan hasad, hati-hati. Dan bila terkadang hasad itu justru menimpa tolabatul ini, Penutup ini. Dia diperhatikan sama ustaznya kok saya tidak? Bahkan Allah melihat Allah mendapatkan ujian. Fulan dari Allah, ratusan yang hadir. Kok saya cuma 10, 9, 8? Muncul suka Wah, Masya Allah, keluar negeri. Kok saya monali terus? Ustaz kecamatan. Ustadz tiba kabur kubat hadir. La ilaha illallah, kabur, kabur, kabur, kabur. Oh saya enggak. Hasad, hati-hati. Kata Fudail bin Riyad, Masya Allah kalimat yang bagus. Man ahabbar riyasah. Siapa yang cinta dengan kepemimpinan? Ladadiyah. Pasti akan melampaui batas. Wa zulum. Dan juga zalim. Wa yakrah ayyadkara zalim zalim kemudian melampaui batas dan yakrah nggak suka ayat nas bil khair nggak suka menyebutkan kebaikan yang ada pada diri manusia manusia punya kebaikan tapi tidak mau mengucapkan kebaikan kecuali yang buruk-buruk akan dia sampaikan kenapa penyakit cinta kepemimpinan cinta ketenaran cinta popularitas pengen dijadikan sebagai orang yang nomor wahid Hati-hati. Hasan. Di antara penyakit umat terdahulu, bahkan penyakit yang pertama kali menimpa makhluk hasad. Iblis la'anahullah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqahu baik daripada kita. Sombong hasad. Kau ciptakan aku dari api, tapi dia dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Hasad penyakitnya iblis. Hati-hati. Tidak layak menuntut diri untuk hasad kepada saudara. Wasadisah yang keenam. Ra'aituhum Ya ta'aduna Aku menatap manusia, mereka kok saling ribut, berselisih. Karena waktu biqaulillahi ta'ala, mereka manusia senang ribut-ribut, bermusuhan bukan karena Allah. Kalau karena Allah bagus. Karena saya ingatkan jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk menjaga keikhlasan buat kita yang di sini, buat putri yang di asrama putri untuk menjaga keikhlasan. Abu Idris kalau ini senang taklim dengan Mu'ad bin Jabal. Masya Allah, indah, fikih, wajar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam a'lamu nas bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling paham terhadap halal dan haram pada umat ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu orang Fikirnya Fikihnya Abu Idris al Khawlani sangat cinta. Masya Allah, fikirnya luar biasa. Masya Allah, takwanya. Masya Allah, hadis-hadisnya. Masya Allah, wajahnya indah sekali. Langsung mengucapkan, ini uhibbuka kafirnya. Ya Syekh, saya cinta kepada anda karena Allah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah, apakah karena Allah? Allah, iya, karena Allah. Diulang sampai tiga kali oleh Mu'adz bin Jabal. Allah, apakah karena Allah? Maka jawabannya Allah. Iya. Saya cinta Anda karena Allah. Alimnya, salehnya, santunnya, dermawannya, rendah hatinya, wibawanya, subhanallah. Mulia ulama ulama. Maka kata Mu'ad ibn Jabal, Abshir. Kalau begitu bergembiralah wahai Ananda. Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul karena aku telah mendengarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fa Inna Allah Taala qal bahwasanya Allah berfirman hadis Quds wajabat ma'adati lil mutahabina nabiya." seorang hamba layak mendapatkan kecintaan aku kata Allah. Siapakah hamba tersebut? bagi hamba-hamba yang saling mencintai karena aku kata Allah. Kemudian lil mutajalisina dia. Dan bagi orang-orang yang mereka duduk-duduk, apa kita lakukan di sini? Duduk. Kalau kita ikhlas, duduk karena Allah, Allah akan memberikan kecintaan kepada hamba tersebut. Karenanya ikhlas dan jemaah ingin mendapatkan kecintaan Allah, ikhlaskan niat kita. Dudukkan Allah. Lil mutajalisina fiyya bagi mereka orang-orang yang duduk karena Hasanul Albani. Dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Kita kembali kepada ucapan beliau. Ra'aituhum aku menatap mereka manusia yata'aju mereka saling bermusuhan. Fanazartu fi qaulillahi ta'ala, namun aku perhatikan firman Allah, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Apa kata beliau? Fataraktu adawatahu. Karenanya saya nggak mau memusuhi manusia. Wattaqabtu syaitan wahda aduwan. Maka justru syaitan itulah yang aku jadikan musuh semata. Jalan-jalan syaitan saya akan musuh Orang yang menempuh jalan syaitan, orang yang akan saya musuhi. Karena dia menempuh jalan syaitan. Tidak suka berantem. Ini batu ilmu. Tidak suka ribut-ribut. Tidak suka bermusuhan. Yang mereka cintai adalah persatuan. Sama-sama membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah permusuhan masuk ke dalam hati para talabatul ilm, sulit baginya untuk berlaku husnudzan. Yang muncul adalah suudzan, pemutusan hubungan persaudaraan, nggak mau lagi tegur sapa, wala SMS, wala salam, wala kalam, ikhtilaf, permusuhan perselisihan. Yang awalnya dimasuki oleh su'ullah, buruk sama. Syekh Mukbil, ini ibrah sangat bagus. Kita, kita ambil kisah dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil rahimahullah menyebutkan dalam kitab Musarah Kisah seorang lelaki yang punya seekor anjing. Pernah diceritakan di sini? Eh? Belum kali ya? Kalau sudah diceritakan ya sudah biar hafal. Saya mau cerita ada seorang lelaki punya seekor anjing. Anjing ini disuruh untuk jaga rumah, jaga peternakan, jaga kebunnya. Sahabat nih, Anjing menjadi sahabat nih. Bisa diwakilkan, jaga ini, jaga itu. Dengan gonggongan. Pada suatu hari, lelaki ini karena dia punya bayi, lelaki ini punya bayi yang masih menyusui. Masih kecil. Balita. Batita bahkan. Masih menyusui. Pada suatu saat dia ingin berburu. Dia ingin berburu keluar daripada rumahnya. Sesaat saja, sebentar saja. Atau nyari burung, atau nyari kelinci. Al-Muhim berburu. Dengan kebun yang ada di dekat rumahnya. Dan dia wakilkan si anjing tersebut untuk jaga rumahnya di depan rumahnya, pintu. Anjing ini suruh jaga rumah. Yang dalam rumah tersebut ada anak bayinya. Jaga depan pintu. Masuk kebun, bawa buruan, kembali ke rumahnya. Karena ternyata Allah anjing tersebut menggonggong tuannya, menyalak, manggil tuannya dengan gonggongannya dalam keadaan mukanya, mulutnya pernah dengan lumuran darah. Kira-kira apa yang terjadi? kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dasar binatang. Enggak amanah ya binatang. Suruh jaga bayi malah dimakan kan demikian. Apa yang dilakukan sama orang ini? Ambil yang wah dasar kamu anjing, ya anjing. Siapa bilang kuda itu? Itu anjing. Dikeluarkan pedang di tempat, yes. Menteri perinti anjingnya. Sakaratul lo Pikirannya, kamu gak harmonis. Bayi saya pun dimakan. Buka pintu, masuk dalam pintu. Ternyata bayinya masih dalam badan tidur. terlelah tidur bayi tersebut. Ternyata di bawah ranjang terdapat seekor serigala yang sudah mati. Ternyata anjing tersebut baru saja berkelahi dengan serigala yang hendak memakan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Suudon. Suudon terhadap temannya sendiri. Anjing tersebut subhanallah. Apa yang terjadi jemaah? Nada Nadama. Penyesalan sepanjang zaman. Orang ini kalau ingat anjing, wah menangis sudah. Subhanallah, subhanallah. Karena ini ikhwan, kata Syekh mukmin fakir kathiran. Berpikir yang panjang kali. Jangan asal memutuskan hubungan manusia. Jangan asal memusuhi manusia. Pikir yang panjang. Belum tentu keadaannya seperti itu. Kabar yang kalian terima belum tentu kenyataannya seperti itu. Pikir yang panjang. Berapa banyak korban darah mengalir kezaliman terjadi disebabkan karena suuban dangkal pikiran. Istiqbal terburu-buru. Karena hati-hati, jangan gampang fonis, jaga lisan. Dan insya Allah kalau waktu kita lanjut ke apa yang sudah kita berikan mukadimah tentang hadis ini. Pelajaran yang sangat bagus. Karena Allah sendiri yang mengatakan ya'idukumullah an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum Allah memberikan wasiat penasihat kalian supaya kalian jangan kembali kepada hal-hal yang demikian selama-lamanya kalau kalian betul-betul orang yang mukmin. Kemudian wasabi'ah yang ketujuh. Ra'aituhum yadhunnuna anfusahum fi talabi rizqi. Aku menatap manusia wahai Syekh, ternyata mereka luar biasa pengorbanannya, waktunya, jiwanya. Ternyata yang mereka korbankan pagi, siang, sore, malam habis waktunya fi talabi rizqi. Kerjanya enggak jauh dari duit. Cari rizki pagi, siang, sore, malam meninggalkan salat jamaah atau mengentengkan sholat jamaah, meninggalkan hak-hak Allah, meremehkan bagian-bagian Islam. Padahal Islam tidak ada yang remeh sedikit pun. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan. Apakah kalian menganggap hal tersebut adalah hayyin, kecil? Wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Bagian agama Allah. Jangan anggap kecil. فنظرت <clears throat> fi qawlihi ta'ala. Namun aku kembali membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi, jinnian atau insanan atau hayawanan, apakah dia jin, apakah dia manusia, apakah dia hewan, Inna Allahi rizquha. Melainkan rizkinya sudah menjadi ketetapan dari Allah. Allah mesti akan memberikan rizki kepada hamba tersebut. Fashtaratu bima lahu alayhi wa taratu mani indahu. Maka akhirnya aku menyibukkan diriku dengan apa yang menjadi suatu hal yang akan mendatangkan manfaat bagiku dan aku tinggalkan apa yang sudah menjadi ketentuan dia. Artinya sudah pasrah. Dia berupaya mencari rezeki. Setelah itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ngoyo nyari uang. Tidak terlalu berambisi. Dia cuma menjalankan sebab dan benar. Jangan pernah menatap kepada sebab. Namun tataplah kepada yang telah menciptakan sebab. Wazaminah yang terakhir Raitu aku menatap banyak manusia Mutawakili mereka itu bertawakal ala tijaratihim Wasana'ihim sana'ihim abdalihim aku menatap manusia pada umumnya mereka itu bergantung kepada perniagaan mereka sudah punya duit, sudah punya pekerjaan wasana'ihim atau hasil karya mereka apakah dia pelukis apakah dia tukang makanan tukang minuman wasihati dan mereka terlalu bergantung dengan kesehatan badan-badan mereka hati al beliau tidak mengingkari sebab namun ketika terlalu kuatnya manusia kepada sebab itu yang menjadi aib menjadi kurang tawakal. Fatawakkaltu 'ala Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Karenanya saya hanya menggantungkan harapanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada kekuasaan. Ini 8 faidah seorang hatim al sam ketika bermajlis dengan syekhnya. Perhatikan subhanallah kalimat-kalimat yang indah. Ketika seorang menyibukkan kepada perkara-perkara yang memang dia diperintahkan, diciptakan untuknya. Ibadah. Bukan sibuk dengan mengurusi suatu urusan yang bukan urusan. Maka dia pun akan diterlantarkan dengan urusan tersebut. Na'udzubillah minal khudlan. Baik. Allah wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa saya bisa termasuk nikmat yang besar. Karena Allah ingatkan dalam firman-Nya, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah atau bukankah kami telah jadikan kepada mereka dua buah dua mata? Dan kami jadikan kepada mereka dua buah bibir dan juga satu lisan. Sementara lisan itu ibarat ciduk. Sementara pancinya adalah hati. Maka lisan ini akan memberikan khabar kepada manusia apa yang akan atau apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau yang diciduk, kalau di dalam panci tersebut warnanya merah, maka ciduk inilah yang akan menampilkan kepada manusia. Ini warnanya merah. Kalau hitam, ini warnanya hitam. Demikian keadaan manusia. Kalau hatinya penuh dengan permusuhan, maka lisannya tidaklah akan digerakkan kecuali kepada arah permusuhan. Kalau hatinya penuh dengan fitnah, maka lisannya pun tidak akan keluar kecuali dengan fitnah. Kalau hatinya rusak, maka lisannya pun akan rusak. Allah Taala mengingatkan hadis David. Dan ini pelajaran berharga bagi muda-mudi, Tolabatul ilmi, agar menjaga lisan karena dengan sebab lisan seorang akan terjaga daripada jahanam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ittaqun nar. Hati-hati kalian daripada api neraka. Walau bisyikki tamrah. Meskipun meskipun kalian harus bersedekah dengan satu butir kurma. Jangan meremehkan kembali ikhwan. Ya Kalau salah, subhanallah. Untuk urusan sedekah luar biasa. Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah. Pernah beliau bersodakoh tiga bakul, tiga keranjang isinya kurma. Disebarkan kepada fakir miskin, kasih semua. Setelah disebarkan, kemudian diumumkan pengumuman. Siapa yang bisa mengembalikan bijinya, saya kasih satu dirham. Subhanallah. Ini Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Nabi Wasallam mengingatkan, jaga diri kalian daripada api neraka, meskipun dengan sedekah satu butir kurma. Fa'ilam tajid, kalau kalian nggak punya, fabi kalimatin tayyibah. Maka gunakan perisai diri kalian daripada Jahannam dengan ucapan yang baik. Jangan remeh ucapan yang baik. Berapa banyak ucapan-ucapan yang baik ternyata melahirkan berbagai macam Perkara-perkara yang sangat bermanfaat bahkan untuk seluruh kaum muslimin. Antum kenal Sahih Bukhari? Kita Kitab Sahih Bukhari itu judulnya bukan Sahih Bukhari tapi Al-Jami'us Sahih. Kumpulan hadis-hadis sahih. Namun karena yang membuat Bukhari akhirnya disebut Sahihul Bukhari. Sahih yang ini Imam Bukhari. Aslinya Sahihul atau Al-Jami'us Sahih. Kumpulan hadis-hadis sahih. Kenapa tercipta buku tersebut? Sebabnya kalimat tayyibah. Ishaq bin Rahuya. Kenal ya? Kenal ya? Kenal ya? Ishaq bin Rahuya kenal ya? garuk garu siapa ya? Orang karangannya mau diri lagi. Lionel Messi kenal kan? Oh, kenal. Sampai baju dalamnya Lionel Messi kok. Kafir siapa saudara tidak. Tapi jadi idola. Ajaib. Akhwatnya kalah tinggalan. Ada juga orang yang berbola. Kenapa? Bukan bola yang ditonton. Tapi pemainnya cool-cool. Ada Raul Gonzalez. Cul. Subhanallah. Ada Lionel Messi. Wah, tampak imut bukan. Amit bukan imut. Kafir dia, naudzubillah. Tidak ada kemuliaan bagi mereka orang kafir. Syarul bariyah, kata Allah. Seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Ternyata sebagian kaum muslimin menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai idola. Subhanallah. Ishaq bin Rahuya sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Sampai pernah ditanya Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda tentang Ishaq bin Rahuya Marah. Imam Ahmad marah. Kamu bertanya Ishak bin Rahuya kepada saya, dia ya itu Demikian. Meskipun terjadi khilaf, Ishak bin Rahuya dengan Imam Ahmad banyak permasalahan fikih yang nggak cocok, tapi nggak berantem, nggak norak, nggak ngajak murid-muridnya. Kemarin sih dibantah, bantah. Ini namanya supporter bola, bukan ulama gitu. Ulama kita masya Allah terjaga. Hamuk At-Wajiri. Paham ya? Syekh Hamud Wajiri dengan Syekh Nasir al Rahim rahimahullah. Baca kitabnya, wah perang hujan Yang satu mengatakan, Syekh al bani mengatakan gak wajib sadar. Syekh Hamud Wajiri Syekh bilang nggak wajib. Siapa yang membuka? Yang mengatakan tidak wajib membuka cadar, maka dia mengajarkan baru Luar biasa, bantahannya terhadap al bani rahimahullah. Dibantah lagi sama Syekh al bani Namun, barakallahu fiik. Si Hamud punya Ejiri punya besar, punya keluarga. Keluarganya mengadakan pernikahan. Siapa yang mengundang? Muhammad Nasiruddin Albani rahimah. Diperintahkan untuk tausiyah. Masya Allah. Ulama ini, Khilaf, tapi tidak menjadikan permusuhan. Kalau orang belakang, norak, kayak sebuah tergolong. Antum ahli masya Allah, kayak Subhanallah, bantai-bantai, bantah-bantah di internet, habis sudah nama ulama udah nggak ada lagi sih. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishaq bin Rahul dengan Imam Ahmad Salafat sezaman. Ilmunya tidak kalah, sama. Kalau dalam ilmu fikih disebut dengan siapa? Ishaq bin Rahuyah. Kalau dalam ilmu hadis Antum baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum nggak akan pernah mendapatkan mana Ishaq bin Rahuya. Hampir nggak ada. Kecuali dengan nama Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani. Nabi Abdullah mana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani dengan Ishaq bin Rahuya? Jawabannya satu orang Ishaq bin Rahuya adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani. Ini gurunya Bukhari. Gurunya Muslim rahimahumullah. Dicantumkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim al hambal padahal Ishaq bin Rahuya. Kalau dalam ilmu fikih ma'ruf Ishaq bin Rahuya, pada satu orang. Dan ini biasanya Syekh Mukbil. Biasanya kalau dalam majelis kita mendapatkan khabar dari para mustafidin Muhammad bin Muslim dengan Ibnu Syihab lebih kuat mana hafalannya? Wah, wow, biasanya anak kecil Yaman ya. Macam ada syekh, ada syekh. Masya Allah, berani-berani coba aku. Lebih abdal mana Muhammad bin Muslim dengan ibu Syihab. Gurunya Imam Ali. Gak ada yang ngaji kan? Kalau anak-anak Yaman mau oh, ngaji. Masya Allah, ya, syekh. Ada sih. Siapa antum? Wallahu a'lam. Senang ngacung. Ya. Jawab belakangan Pak Yang penting ngacung dulu. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri itu Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ya Muhammad bin Muslim satu orang. <clears throat> Namun dalam ilmu hadis disebutkan Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kadal Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Kadal Ibnu Syihab Az-Zuhri. Orang yang satu. Yang mobil untuk menghidupkan suasana taklim demikian. Mana yang hafal Muhammad bin Muslim dengan Ibnu Syihab? Akhirnya nggak tahu ya bingung. Seperti para ahli nahu ditanya sama Syekh Para talabatul ilm yang mereka belajar nahu ditanya. I'rab. <clears throat> Ngerti i'rab? Saya ada di sini. Santri ini. Ayo santri ayo. Ja'a Abdullah. Apa ya i'rabnya? Ja'a Abdullah. Hah? Ja'a Abdullah. Harusnya kan ja'a Abdullah. Kan jelas. جاء فعل ماضي فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ومضاف لقد جلال الله مضاف إليه جاء عبد الله لو kenapa masalah جاء عبد الله jawabannya hmm? kalau didengar iya nasab tapi kalau ditulis papan tulis oh Ja'a abda. Oh, ada alifnya. Jadi musanna. Ja'a abda Allah. Ini yang tahu ilmu nahu Oh, bisa jadi ilmu nahu Yang ger, yang gak ngerti ilmu nahu ngomong apa tadi? Ja'a Abdullah. Jadi Abdullah di situ tetap fa'il marfu. Wa alamat rafihi bukan dhamma tadi. Hah? Apa? Ali wahwa mudhaf nun dihapus dibuang nun karena mudhaf lafaz jalala Allah kembali mudhaf ila ja'a abdallah <clears throat> Baik demikian <clears throat> Kalimatun thayyibah yang keluar daripada Ishaq bin Rahu yang Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ketika sedang taklim seperti ini beliau membawakan hadis hadis ini sahih Hadis ini ada kelemahan, cacatnya demikian, demikian, demikian. Bukhari di bawah mendengarkan ta'wil Ishaq bin Rahawiyah bin Ibrahim al-Hamdali rahimahullah kemudian Imam Ishaq bin Rahawiyah mengatakan ya laita duhai seandainya ada yang mengumpulkan hadis-hadis sahih stop sampai itu aja ucapannya duhai seandainya ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih Imam Bukhari langsung punya hasrat saya wahai Insya Allah saya akan buat kumpulan hadis yang sahih. Satu, dua, tiga, sampai dua ribu sekian. Ternyata sebabnya apa? Kalimat itu tayyibah. Ucapan yang baik. Dari Ishaq bin Rahulullah. Rahimahullah. Itulah. Kitab Sahih Al-Bukhari. Ternyata sebabnya adalah ucapan dari sang guru. Yang bernama Ishaq bin Rahulullah seandainya ada orang yang mengumpulkan kumpulan hadis-hadis yang sahih, maka muncul keinginan dari seorang Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Al-Bukhari untuk menghimpun seluruh hadis-hadis yang sahih sampai sekarang. Ternyata manfaat itu dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Apa sebabnya? kalimat tayyibah. Jangan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin tentang hadis al yang menimpa ibu, ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala ketika sedang berperang dan sudah menjadi kebiasaan Rasul kalau berperang itu mesti ngundi. Ternyata muncul nama Aisyah. Safar bersama Rasul. Singkat kata Aisyah di tengah perjalanan kehilangan kalung, kemudian mencari kalung sementara tanduk dibawa oleh para sahabat menuju Madinah. Maka Aisyah sendiri akhirnya tertidur. Ketika tidur, ternyata muncul seorang lelaki bernama Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhu al-amin, seorang yang sangat aman. Ketika melihat ada warna hitam, ternyata dihampiri ternyata seorang wanita Aisyah radhiyallahu taala langsung istirjain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaget Aisyah bangun ada orang langsung menutup mukanya Aisyah radhiyallahu taala karena ketika itu hijab baru saja diwajibkan maka Sofwan ibnu Mu'attal langsung membalikkan tubuhnya dengan mengisyaratkan supaya naik ke untaknya. Sepanjang perjalanan Sofwan ibnu Mu'attal menuju Madinah berada di depan, sementara Aisyah di belakang di untaknya dengan naik di atas unta tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari Sofwan atau Aisyah. Demikian amanahnya seorang sahabat terhadap istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kalau antum ada Ahmad Nyasar, wah kebetulan. Dari mana non? Sudah bersuami belum? Abang nganggur. La ilaha illallah. Bukan omongan. begini, Hati-hati, Baru. Sampai Madinah muncul. Mereka ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, mau oh, nggak bisa. Terlalu mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan melalui perantara istri. Lihat itu, ada banyak antara Sofyan dan Aisyah. Wow, merebak fitnah di mana-mana. Kalau orang tidak punya ilmu, kalau orang tidak punya iman terbawa. Karena Allah mengatakan, Inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairun lakum, likulli imri'in minhum mattasaba min al-lith, والذي تولى كبره Sesungguhnya membawa kita dosa itu adalah sekelompok dari kalian juga penyusup. Kenapa kalian ini pecah? Enggak, enggak pecah salafin. Tapi ada yang memecahkan dari satu siapa? Penyusup. Bukan ahlu sunnah, tapi penyusup. Sebagaimana telah pecah, rusak hubungan di antara mereka para sahabat radhiyallahu taala ketika itu. Ibatul minkum dari kalian, la tahsabuhu syarran lakum, tapi jangan anggap ini keburukan bagi kalian. Bal huwa khairun lakum, bahkan ini kebaikan. Kebaikan bagi kalian, kalian kata Allah. Likullin minhum masing-masing mereka yang memikul ikut ambil dalam hati ini maktasaba minal itu, maka mereka memikul dosa walladzi tawallat kibrahu minhum siapa yang memikul paling banyak dalam urusan fitnah ini Walau azabun azim. Allah mengancam. Baginya azab yang pedih. Karena hati-hati. Karenanya hati-hati. Apa kata Allah? Laula id sami Kenapa mereka tidak Dhanna di angkusin khairan. Kenapa tidak berprasangka baik? Kenapa enggak harus ngobrol dulu? Oh mungkin ini, mungkin ini. Masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Jangan hancurkan kesempatan. Memang demikian keadaan orangnya. Jika hajar, saya tidak menghajar, dihajar kamu. Apa demikian? Tidak demikian. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Kalau bukan fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan keutamaan dari Allah dan rahmatnya atas kalian, atas kalian niscaya Allah akan timpakan kepada kalian azab yang pedih. Jangankan kita, barakallahu fikum. Tiga orang sahabat pun terjatuh. Tiga orang sahabat pun terjatuh terhadap fitnah tersebut. إذ بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم pengetahuan secara pasti. Katanya, katanya demikian. Benar enggak? Oh enggak tahu, Allah kan pokoknya. Subhanallah. Enteng sekali. Wala salam, wala kalam, enggak ada lagi. Putus sudah hukumnya Terjadi padanya permusuhan. Alhamdulillah, Mengikuti sesuatu yang bukan di atas ilmu. Wa tafsarunahu hayyina kalian menganggap ini kecil wa huwa Padahal di sisi Allah adalah suatu hal yang besar bukan perkara kecil. Ya Allah kemudian mengingatkan ya Allah an ta'udzu li abadan in kuntum mu'minin. Allah memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada kalian supaya supaya kalian jangan kembali kepada permasalahan seperti ini. Selain in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman, beriman bahwasanya ucapanmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin anzalnahu menjadi sebuah buku yang berterbangan. Ikhwa kita baca buku. Berapa banyak orang yang dijatuhkan sama kamu. Berapa banyak dosa yang menjatuhkan lisanmu. Hati-hati. Ikhwa kita baca buku sendiri. Kafa binafsika yawma alaika hasibah. Cukup dirimu sebagai penghitung pada hari ini. Ya Apa kita ridha jenazah? ucapan kita. Nanti lembaran-lembaran kita, subhanallah, catatan-catatan amal kita. Ternyata bulan demikian, bulan demikian, bulan demikian, bulan demikian. Mana kalau Allah, mana kalau Rasul? Mana takwanya? Mana amalan salehnya? Subhanallah, hati-hati. Malaysa lakum bihi ilmu, Kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Terbawa dengan kila Sahabat yang mulia tiga orang tenang Semoga Allah meridhoi. Ketika Aisyah dituduh zina, sebulan penuh tidak turun ayat, Nabi pun tidak diberi kabar, tidak mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Aisyah radhiyallahu taala anha ya, beliau ketahui bahwasanya Rasulullah rada dingin. Ketika sakit biasanya Rasulullah paling lembut, paling halus perbuatannya kepada Aisyah. Namun dalam bulan-bulan ini kok biasa-biasa saja. Perhatiannya kurang ada apa. Sampai ketika Aisyah membuang buang hajat dengan umum misbah Ketika di tengah perjalanan, umum misbah tersandung kaki dengan mengucapkan, Ta'isa Mistah. Celaka si misbah As-sabatta. Ahla Badri. Apakah kamu mencela Ahli Badr? misbah itu putranya. Misra Mistah bin Usaha. sahabat yang mulia, saudaranya Aisyah juga terbawa juga dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibunya Mistah mengatakan celaka si Mistah. Aneh Aisyah, loh, ibu kok mendoakan kejelekan buat anaknya? Kenapa? Kenapa kamu mencela ahli badar? Subhanallah, ahli badar. Orang yang perang itu perang badar. Yang Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan kesudahan kalian, aku telah ampuni bagi kalian. Ini buat para ahli badan. Ternyata terbawa juga subhanallah. Pelajaran dari Allah. Subhanallah ta'ala. Baru ceritakan demikian, demikian, demikian. Habis air mata air. Nggak bisa lagi menangis. Bengkak kedua mata. Sampai Allah turunkan ayat tersebut. Terbongkar rahim. Usafah atau Misbah bin Usafah Hasan bin Thabit subhanallah radhiyallahu ta'ala satu lagi perempuan Hamnah bintu Jahshid Hamnah ini saudarinya Zainab bintu Jahshid Zainab bintu Jahshid istrinya Rasulullah Rasul bertanya kepada Zainab Bagaimana pendapatmu tentang Aisyah Apa kata Zainab Saya tidak mengetahui Aisyah kecuali khair Kebaikan Tidak dijeleknya Aisyah ini kata saya. Wah kalau awal sekarang kebetulan madunya punya kasus. Wah dong kayak gitu jelek ya, usah Cerain aja cerain. Subhanallah. La haula la quwwata illa billah. Tapi hamba seorang wanita yang terjaga. Istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam wanita-wanita yang terhormat. Tidaklah mengucapkan kecuali kebaikan. Tidak ada pun yang terbawa istri-istri Nabi terjaga di sana. Subhanallah. Tidak terbawa dengan kila wa qala kecuali tiga orang sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena ikhwan rahimani wa rahimakumullah hati-hati lisan. Allah mengingatkan Laula id sami'tumuhu dhanna muminuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Suudzon, jangan. Jangan suudzon. Justru husnuzon. Beranggapan baik Permasalahan-permasalahan yang bukan urusan Anda, bukan urusan penuntut ilmu, jangan masuk ke dalam. Bukan kapasitas kalian. Kalian belum punya bulu mau terbang jatuh. Rusak nanti. Hancur kehormatan kalian. Hancur dakwah yang kalian bawa. Rusak. Sebabnya belum punya bulu sudah mau terbang. Hati-hati. Dan perkara yang sangat hebat pada diri Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengatakan, Hah? Mista, ikut bicara tentang Aisyah. Saya tidak akan memberikan nafkah lagi buat Mistah. Karena Mistah masih kerabatnya Abu Bakar. Miskin Mistah itu. Dikasih jajan sama Abu Bakar. Ternyata anaknya Abu Bakar yang suka ngasih sahur, kok ikut-ikutan. Dijatuhkan kredibilitasnya. Aisyah radhiyallahu taala, saya nggak mau kasih nafkah lagi. Allah tegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Orang yang punya keutamaan, orang yang punya kelapangan rezeki, jangan pernah dia bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat terdekatmu, kepada si orang miskin, kepada orang yang pernah hijrah di jalan Allah. Fa'fu wasfahu. Maafkan dia. Adakan perbaikan dengan dirinya. Lihat, manhaj. Manhajnya Allah. Yang Allah berikan kepada Rasul. Manhaj yang mengantarkan salam kepada Rabbul Alamin. Wa'fu wasfahu mudah memaafkan, cinta kepada kebaikan. Ala ayat ayaghfirullah Bukankah kamu pun ingin Allah mengampuni kalian? Ya? Apa kata Abu Bakar? Bala ya Rabbi, tentu ya Allah, saya pengen ampunan. Maka diampuni mustah. oleh Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu taala Kita tutup ya ikhwan majlis ini. <clears throat> dengan kita lihat bagaimana mereka para ulama kita. Asy-Syafi'i rahimahullah pernah silang pendapat dengan Abu Yunus As-Sadafi sampai debat panjang. Ribut. Namun Imam Syafi'i langsung ke rumah Yunus Abu Musa as sadati rahimahullah langsung mengapit tangannya. Ya Abu Musa, ala nastaqim an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alatin wahidah. Wahai Abu Musa, bukankah kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah meskipun kita tidak cocok kepada seorang satu satu permasalahan. Ini mereka para ulama. Silang pendapat, perselisihan itu bukan sebab permusuhan. Bukan sebab permusuhan. Perkara-perkara yang terjadi maka tidak sepatutnya bagi mereka para penuntut ilmu untuk sibuk ke dalam. Sibuklah kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Perkara-perkara yang akan menemani diri antum di dalam kubur antum. Perkara-perkara yang akan menyelamatkan antum, menyeimbangkan jalan antum di sirat. Cari perkara-perkara yang akan bisa menunjukkan antum kepada jalan jalannya Allah. Yang akan menghantarkan kepada jannah. Cari perkara-perkara yang bermanfaat. Arahkan diri antum. Ajak jiwa ini. Untuk bisa melihat wajah Allah. Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mendengarkan ucapannya yang indah. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dua dua nikmat yang terbesar yang pernah dirasakan ahlul jannah. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم